wa iyyakum Kita masuk pada pasal selanjutnya yaitu wujub tidak bisa wajib untuk mengikuti para salaf terdahulu. وليس هذا الأمر من وجوب الابتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع dalam mewajibkan mengikuti mereka-mereka para salafus saleh terdahulu bukanlah perkara bid'ah bal al amrul wajib alladhi ja'at al isharatu ilaihi bahkan ini merupakan perintah yang wajib yang telah diisyaratkan terhadap perintah tersebut. Balik tasrihu bihi fi misli qawlihi tabaraka ta'ala bahkan dengan gamblang disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ونصله جهنم وساءت مصيره Barang siapa yang menyelisihi Rasul Wa may pikir Rasul Di sini kalimat Rasul dicantumkan dengan menggunakan alif dan lam atau alif lam bil ahdi. Artinya Rasul yang dimaksud yaitu Rasul yang sudah dimaklumi dalam setiap orang-orang yang mendengar ayat ini karena yang dikatakan Rasul yaitu utusan Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Namun yang dimaksud dalam ayat ini yaitu wa may rasul barang siapa yang menyelisihi rasul maksudnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada seorang mengikuti syariatnya para rasul-rasul terdahulu yang menyelisihi Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala e, yang terakhir maka termasuk dalam ayat ini. Wa may rasul min di mata bayi yang huda barang siapa yang menyelisihi dia yaitu seorang rasul setelah jelas baginya hidayah wa yattabi ghairas sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain orang-orang yang mukmin nuwallihi ma tawalla kami akan serahkan dia kepada uh, ma di mana dia tempat menyerahkan dirinya wa nuslihi jahannam wa sa'at dan akan kami jebloskan dia dalam ke dalam neraka jahannam sungguh itu merupakan tempat kembali yang sangat buruk ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan diwajibkannya seorang muslim untuk mengikuti para sahabat. Allah tabaraka ta'ala wa qad dzakara fi hadhihi al-ayah tahdhiran shadidan an mukhalafati rasul wa musyaqqatihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini yaitu tahdhiran syadidan artinya uh, ancaman yang tegas yang keras siapa terhadap siapa saja yang menyelisihi Rasul. Summa atafa ala dzalik. Kemudian setelah itu, setelah ancaman tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajukan, "Wa may yattabi wa yattabi ghaira sabilil mu'minin" dan mengikuti jalan dan juga tidak mengikuti jalur, dan mengikuti jalur orang-orang yang tidak dan mengikuti jalur-jalur yang bukan jalur orang mukmin. Wala syakka anna haulai mukmin mukminin alladhi hadzarahu hadzara Allah tabaraka ta'ala an-nasa muslimin ay yukhalifu al mukminin. Tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang mukmin di mana Allah Subhanahu wa taala melarang tegas seluruh umat muslim untuk menyelisihi jalur mereka. La syakka anna haula innamahum alladziina dzukiru fi ayati as-sabiqah. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah yang disebutkan dalam ayat yang lalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan yaitu mereka-mereka dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa radu an rabbihim para fakiddin rahimanallahu wa iyyakum di sini Syekh Rasulullah menegaskan bahwasanya setiap kaum muslimin wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Hanya saja ada ada yang tidak setuju dengan masalah ini. Tidak setuju dengan masalah ini dan menyatakan bahwasanya sabilil mukminin itu bukanlah sahabat itu adalah ijma'nya para ulama. Ijma' para ulama. Para konfidin rahimallahu iyyakum. Kalau dikatakan bahwa sabil mukminin yang dimaksud barang siapa yang menyelisih Rasul dan menyelisih jalur orang-orang mukmin, jika yang dimaksud adalah ijma' para ulama, maka ijma' tersebut termasuk dalam makna daripada ayat ini. Mengapa demikian para masjid? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda, لا يجتمع ummati على dhalalah." Bahwasanya umatku tidak akan pernah bersepakat dalam masalah kesesatan. Umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Berarti kalau kaum muslimin dari A sampai Z sepakat dalam satu permasalahan, maka ketahuilah itu adalah yang hak. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ijma para ulama ya, ijma para ulama merupakan satu hujjah yang muktabar. Yang dimaksud dengan ijma itu para yang di mana seluruh para ulama dari mulai para sahabat sampai ulama-ulama mutaakhirin sepakat akan satu permasalahan, sependapat akan satu permasalahan. Kalau ada satu saja di antara mereka yang tidak setuju, maka hal ini tidak dikatakan ijma. Tidak dikatakan ijma. Dengan catatan yang sepakat itu adalah ulama, bukan para tukang becak. Karena dikatakan la yajtami ummati 'ala dhalalah. Bahwasanya tidak akan sepakat umatku Umatku tidak akan pernah sepakat dalam suatu kesesatan. Umatku yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah <coughs> para ulama, walaupun para tukang becak, orang-orang awam yang tidak paham dengan ilmu syar'i juga termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu makna daripada Sabil mu'minin yaitu ijma para ulama. Lantas bagaimana dengan makna tafsiran yang dikatakan yaitu uh, sabil, eh, sabil mumin adalah para sahabat di antaranya ya ditafsirkan oleh ayat yang lain karena di dalam tafsir mentafsirkan sebuah ayat ada yang disebut dengan tafsir maksur maksur itu dengan dalil tafsir maksur ini yaitu ayat ditafsirkan oleh ayat kemudian ayat ditafsirkan oleh hadis dan lain-lainnya para khafidin Adan. Ayat ini sabilul mukminin ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Oleh karena itu tadi dikatakan kata Syekh Albani tidak disangkal lagi bahwasanya orang yang paling berhak mendapat titel seorang mukmin adalah para sahabat. Dialah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin ansor dan orang-orang mengikuti, mengikuti mereka radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka waradu'an mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala para hafidin ya karena Allah telah ridho kepada mereka mereka juga telah ridho kepada Allah mereka inilah yang dikatakan uh, orang-orang uh, mukmin orang-orang mukmin yang tulen Sebab kalau kita berikan uh, apa namanya uh, ucapan ini ataupun uh, julukan ini kepada selain para sahabat, maka para ekafidin banyak sekali kendalanya. Kita juga para mukmin, walaupun keimanan kita terkadang naik dan terkadang turun, terkadang turunnya banyak, naiknya sedikit karena banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Para khafidin rahimallahu pun iya. Kita adalah orang-orang mukmin. Namun belum tentu mukmin yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat itu sudah jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam soal Fath. Sebutkan eh, Laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh telah ridho. Oh, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang membaiat kamu di bawah pohon. Maksudnya ini baiat Ridwan, saja Ridwan. Ini adalah para sahabat. Ya, ini adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang mukmin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian, para ikhwatiddin, kalimat yang pertama ini kalian. Ketika ayat ini turun, diucapkan kalimat kalian, maka kalian yang dimaksud adalah para sahabat. Kalian adalah umat-umat yang terbaik. Ukhrijat linnas yang dikeluarkan dari manusia, bukan berarti harus kurus Walaupun nggak kurus, dia tetap sebagai seorang yang terbaik para sahabat. Ya, apalagi kalau kurus, malah lebih repot. Oh kejadian yang dikeluarkan dari umat manusia. Ciri-ciri mereka apa? Tak muru nabi ma'ruf wa hauna 'anil munkar. Kalian menyuruh perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan munkar. Watuk minu nabilah dan beriman kepada Allah. Demikian para yang Oleh karena itu, kita bagaimana? Kita tidak termasuk kalian pada waktu ayat itu diturunkan. Karena kata kalian yaitu kata orang kedua orang kedua jamak ya. Orang kedua jamak. Orang pertama mutakalim, orang kedua mukhotob. Kalian, kamu. Sudah. Waktu ayat turun kita tidak ada. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Apakah kita juga bisa menjadi orang-orang terbaik yang dikeluarkan dari umat ini? Ya, kalau kita mengikuti ciri-ciri mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat yang lain disebutkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini juga disebutkan dalam bentuk mukhatab. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman faqad ihtadaw. Berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Dan lebih jelas lagi dicantumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau dengan hadis iftirak yang sering kita singgung. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 373 golongan umatku semuanya masuk neraka kecuali satu. Rasulullah menyatakan, "Mahia kunna ya Rasulullah, mahia ya Rasulullah." Kami katakan ya Rasulullah, yang mana yang enggak masuk neraka? Rasulullah mengatakan al-jamaah, yaitu jamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas pemahamanku, berada di syariatku dan pemahaman para sahabatku. Ma'ana alaihi, jadi mana aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Dan lebih jelas lagi para ikhwatiddin yaitu dalam hadis Irbad bin Sariyah fa innahu may fa innahu may may ya'ish ba'di minkum fa sayara ikhtilafan Sesungguhnya kalau kalian nanti hidup setelahku akan melihat banyak kali pertentangan-pertentangan. Oleh karena itu fa'alaikum bi sunnati wa sunnah khulafa rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Para khulafa rasyidin sudah disepakati bahwa mereka termasuk para sahabat. Para hadirin rahimallahu iyyakum. Oleh karena itu tidak usah disangsikan lagi bahwasanya bahwasanya pemahaman para sahabat itu merupakan satu pemahaman yang harus kita pegang. Kalau ada yang bertanya, muncul pertanyaan, lantas apakah yang dikatakan jalur para sahabat, jejak para sahabat, sabil para sahabat, itu beda dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah? Karena harus ada yang ketiga. Apakah jejak para sahabat, pemahaman para sahabat itu berbeda dengan dengan Eh, dengan apa yang diambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para ekafidin tentu tidak demikian ya tentu tidak demikian yang dimaksud yang kita maksud adanya pilar ketiga ya untuk memperbaiki bagaimana cara memahami, untuk meluruskan bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada poin yang ketiga, yaitu poin yang dipahami oleh para sahabat. Bukan berarti mereka memiliki jalur yang bukan jalur Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena apa yang dipahami oleh para sahabat itu adalah apa yang mereka pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu, ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang uh, yaitu apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Bukan berarti Rasulullah berpijak di satu tempat dan sahabat berpijak di tempat yang lain atau tempat yang berbeda. Sebab kalau kita katakan para sahabat memiliki jalur yang berbeda dengan jalur Rasulullah Wasallam, maka ketahuilah bahwasanya jalur yang berbeda dengan jalur Rasulullah itu adalah jalur kesesatan. Ya, jalur kesesatan. Oleh karena itu dikatakan wa may rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul, ini yang pertama dan mengikuti jalur orang-orang yang bukan mukmin. Jalur-jalur orang yang bukan mukmin. Nah, demikian. Artinya para para kafirin, hendaklah mereka itu mengikuti jalur para sahabat di dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Lantas Bagaimana kalau kita alihkan saja bahwasanya mukmin yang dimaksud adalah mukmin secara keseluruhan, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Jika demikian para ikhwatiddin, maka akan ranculah ayat ini, makna ayat ini. Berarti misalnya eh, generasi-generasi uh, setelah para sahabat di mana uh, Abdullah bin Mas'ud mengatakan mangkana minkum mustanan falyastan nabi mangkotmat, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa yang mau mengambil sunnah, ambil sunnah orang yang sudah meninggal karena orang yang masih hidup sekarang Maksudnya generasi selain para sahabat tidak aman dari fitnah. Banyak sekali hal-hal, banyak sekali kontaminasi pemikiran-pemikiran dari luar. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya para Yafafiddin. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapat berita dari uh, Abu Musa al-Ash'ari di mana Abu Musa al Ashari mengatakan melihat e, melaporkan bahwasanya ada orang yang zikir beramai-ramai berhalakoh-halakoh e, eh, berhalakoh di masjid. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyusul mereka dan melihat Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa di sana ada beberapa e, ada satu halakoh kelompok zikir di mana mereka berzikir dengan batu, menghitungnya dengan batu. Ya, dan di tengah-tengahnya ada seorang yang mengkomandui di mana dia mengatakan sabihu sabihu kada bertasbihlah kamu sekian kali maka mereka pun e, menyambutnya dan be, bertasbih sesuai dengan e, bilangan yang disebutkan oleh si komando demikian seterusnya lantas Abdullah bin Mas'ud lantas Abdullah bin Mas'ud menyatakan ya e, Waihakum ya ummat Muhammad. Ibn Mas'ud mengatakan, celaka kalian, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halatatikum. Kok cepat sekali kalian itu binasanya. Abdullah bin Mas'ud melihat satu bid'ah yang muncul itu merupakan penyakit yang bisa membinasakan umat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma asra halatatikum kok Cepat sekali kehancuran kalian ini. Kemudian disebutkan wa ashabukum wa ashab Muhammad mutawafirun Padahal umatnya, padahal sahabat-sahabatnya Muhammad itu masih banyak. Ya. Umat Muhammad itu masih banyak, artinya e, para sahabat masih banyak. Masih banyak yang hidup. Sahabat generasi sahabat masih banyak yang hidup kalian sudah seperti ini. Padahal seharusnya kan mereka berujuk kepada para sahabat. Bagaimana kalau mereka berzikir dengan cara seperti ini untuk e, menerapkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta ya, tanya kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Seharusnya begitu. Namun mereka tidak. Tidak bertanya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menyayangkan, loh kenapa kok seperti ini? Padahal para sahabat masih banyak. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan standarnya sahabat. Sahabat masih banyak. Kenapa nggak tanya sahabat begitu? Apakah perbuatan kalian ini dibenarkan atau tidak? Nah, demikian para hafidin. Rahimallahu wa iyyakum. Kemudian wasiyabuhu lam tubla. Padahal pakaian Rasulullah saja belum hancur wa aniyatuhum lam tuksar. Bejana-bejananya juga juga belum hancur. innakum ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihuna abwaab dolalah. Apakah kalian ini berada di atas hidayah yang lebih baik dibandingkan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah? Au muftatihuna abwaab dolalah. Apakah kalian itu sedang membuka pintu kesesatan? Nah demikian. Ya. Apakah hal itu akan membuka pintu kesempatan? Kemudian kata mereka, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma'arona ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman merupakan kurnianya Abdullah bin Mas'ud. Niat kami bagus. Niat kami bagus. Kata Abdullah bin Mas'ud, kan muin muridin lil khair lam yusibuha. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak dia dapati. Oleh karena itu para fakidin rahimallahu iyyakum di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Loh, itu para sahabat masih banyak. Mengapa tidak ikut mereka?" Demikian juga ketika Ibnu Abbas bertemu dengan orang-orang kawaris yang sudah menyimpang dari syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hujah Abdullah bin, Mas, eh, Abdullah bin Abbas ya, terhadap mereka apa kata eh, Abdullah bin Abbas tidak ada seorang pun sahabat di antara kalian tidak ada seorang sahabat pun berada di antara kalian, maksudnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian para sahabat, rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, wayat tabi, uh, eh, sabil mukminin, sabil mukminin yang dimaksud dalam ayat yaitu yaitu para sahabat, ya, yaitu para sahabat dengan ketentuan yang telah kita singgung pada kajian yang lalu. Para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Abdurrahman Rahman Sa'ad dalam kitabnya Karimur Rahman menyebutkan, apabila seorang yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalur orang-orang yang mukmin, dia akan dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersama syaitan dan akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Sudah dan akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Berarti mampu mukhalafahnya kata beliau, mereka yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi para sahabat walaupun terkadang mereka berbuat dosa mungkin dikarenakan mengikuti hawa nafsunya, mungkin dikarenakan e, kesilapan atau mungkin karena faktor-faktor yang lain, bukan dikarenakan mereka memang sengaja ingin menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbingnya selama dia ikhlas dalam <coughs> dia ikhlas dalam uh, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, demikian. Selama dia ikhlas, oleh karena itu, dalam surat Yusuf dikatakan ini masih komentar beliau disebutkan dalam surat Yusuf kalimat linasrifa husu awal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Para ikhwatiddin, rahimallahu iyyakum keikhlasan dalam mengikuti manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nur pemahaman para sahabat, ini juga satu perkara yang sangat dibutuhkan. Ya, ketika kita mengikuti manhaj ini, bukan dikarenakan <clears throat> ada keuntungan-keuntungan tersendiri, bukan dikarenakan adanya eh, apa namanya eh, maksud-maksud untuk mendapatkan eh, kepentingan-kepentingan dunia misalnya, atau dikarenakan ada target-target tersendiri misalnya. Misalnya dia ikut taklim dikarenakan pacarnya juga taklim supaya mereka bisa bisa bersatu dalam manhaj salaf. Boleh juga lah kalau begitu. Namun setelah dia masuk ngaji hendaklah dia dia perbaiki niatnya. Atau memang dia sengaja ngaji karena memang mau cari jodoh. Dia lihat kok asal-asal salaf itu kok manis-manis misalnya kan begitu. Nah, dia pun ikut mulai ngaji misalnya ataupun sebaliknya. Demikian juga akhwat Para khafidin wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu dalam mengikuti manhaj salaf itu perlu keikhlasan. Karena apa? Karena dalam menempuh menempuh jalur ini antum pasti akan mendapatkan onak dan duri. Tidak akan pernah ada sejarahnya mereka yang berada di atas manhaj ini jalurnya, jalannya mulus tanpa ada penghalang. Karena ini sudah menjadi sunnah para nabi-nabi terdahulu dalam dalam memegang kebenaran, dalam mengibarkan bendera kebenaran, pasti akan terjadi uh, akan ada saja hal-hal yang merintangi, akan ada saja cibiran-cibiran yang ditujukan kepada antum. Oleh karena itu, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'anil haqq." Semuanya dalam umatku ini ada saja kelompok orang yang tetap mengibarkan bendera kebenaran. La man khazalahum. Tidak membahayakan mereka, tidak menyusahkan hati mereka. Man khazalahum. Orang-orang menghinakan mereka. Hatta atia amrullah sampai datang hari kiamat atau sampai datang kematian. Demikian para fakir rahimanallahu iyyakum. <clears throat> Kemudian para fakir kita lihat bagaimana para sahabat berkomentar tentang amalan yang mereka lakukan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di mana dia menceritakan tentang sifat ataupun tata cara pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dari awal sudah mewanti-wanti, kudu ani mana sikapku, ambil dariku pelaksanaan haji kalian. Sama seperti uh, sabda beliau terhadap sholat, solu kamar ra'aitumuni sholli. Sama seperti itu. Ah, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat hingga Rasulullah naik turun mimbar untuk memperlihatkan bagaimana sholat beliau. Oleh karena itu, apa kata Jabir bin Abdullah? Nazartu ila mudda basari min baini yadayhi min baini yadayhi min ar-rakibin wa mashin wa an yaminihi misla dhalik wa an yasari misla dhalik <coughs> wa min khalfi misla dhalik Aku melihat sepanjang mata memandang di depan beliau, di depan Rasulullah, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan, baik di sebelah kiri beliau dan sebelah kanan beliau, ataupun di belakang beliau. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, baina azhurina dan beliau berada di antara kami. Wa alaihi yanzil Qur'an. Kepada beliau al Quran pun turun. Wa huwa ya'lamu ta'wilahu. Beliau mengetahui tafsirnya. Fama amila bihi min syai' amilna bihi dan tidak ada satupun yang beliau amalkan kecuali kami juga ikut mengamalkannya. Tidak ada satu amalan yang beliau amalkan kecuali kami juga sudah mengikuti apa yang beliau amalkan. ini kan para ikhwatin, para sahabat di mana mereka sangat antusias sekali dalam mengamalkan apa-apa yang mereka lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sendalnya ketika sendalnya ketika Jibril memberitahu bahwasanya sendalnya ada kotoran waktu itu beliau sedang sholat kemudian beliau melepaskan sendalnya para sahabat pun ikut melepas sendalnya ya sampai seperti itu padahal di dalam sholat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Beliau uh, selesai sholat, beliau bertanya, mengapa kalian ramai-ramai membuka sendal kalian? Para sahabat menjawab, iya karena kami melihat anda melepas sendal. Jadi para sahabat mengira mungkin sudah turun ayat bahwasanya nggak boleh sholat pakai sendal. Makanya ketika Rasulullah sedang sholat melepas sendal, mereka juga langsung ikut lepas sendal. Kemudian kata Rasulullah, itu bukan syariat. Tadi Jibril datang memberitahu bahwasanya memberitahu bahwasanya sendalku ada kotoran, makanya aku lepas sendalku tersebut. Demikian para fakir, rahimallahu ya bagaimana antusiasnya para sahabat mengikuti sunnah sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sampai gerakan-gerakan jari dan gerakan-gerakan yang sangat detail sampai seorang sahabat mengatakan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah memberitahu kepada kami apa hikmah di balik kepakan tersebut. Nah, begitu. Oleh karena itu kalau kita antum lihat dalam mukadimah fikih sahih fikih sunnah sebutkan yang dikatakan khilafiyah adalah pendapat-pendapat yang ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Adapun kalau ada pendapat yang lain selain daripada pendapat para sahabat ini tidak termasuk khilafiyah muktabar. Begitu. Misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan A, Ibnu Abbas mengatakan B, ya, Abu Hurairah mengatakan C misalnya. Inilah pendapat yang dikatakan khilafiyah. Kalau ada ulama-ulama belakangan punya pendapat yang D, ini pendapat tidak dikategorikan dalam khilafiyah. Nah demikian sampai demikian para fakih rahimallahu iyyakum. Nah sedikit <clears throat> ada apa namanya mumpung teringat juga mengenai melepas sendal tadi. Ya, melepas sendal. Tadi Rasulullah menyata, bertanya, kenapa kalian lepas sendal? Para sahabat menyatakan, karena anda lepas sendal. Rasulullah mengatakan, ya tadi karena ada begini dan begitu. Seharusnya mereka, seharusnya apa yang harus dilakukan, seharusnya apa yang dilakukan oleh sahabat? Tidak lepas sendal, karena itu tidak syariat dalam sholat. Nah, ini juga merupakan salah satu dalil bahwasanya gerakan-gerakan imam di dalam sholat itu tidak seluruhnya diikuti. Tidak seluruhnya diikuti. Yang ada komandonya. Sesuatu yang mubah saja, melepas sendal saja. Rasulullah bertanya, kok kalian lepas sendal? Kan melepas sendal ketika sholat itu boleh saja. Hukumnya mubah. Begitu. Misalnya antum pakai sendal sholat, kemudian terasa tersusuk-susuk kaki antum. Rupanya di, di sendal itu ada uh, eh, jalan pentul misalnya. Antum tahan kan pakai sendal, Enggak, lepas sendalnya ini kan gerakan luar sholat. Sudah? Ya. Ini perkara yang mubah. Apalagi kalau apalagi kalau mengikuti perkara yang bid'ah itu yang mana maksud. Ya. Yang mubah saja Rasulullah mengatakan, "Loh, kenapa kalian lepas sendal?" Apalagi perkara yang bid'ah. Ya. Para hafidin, rahimanallahu wa iyyakum. Demikianlah para hafidin bahwa e, para sahabat merupakan tafsir tafsiran daripada uh, ayat ini yaitu uh, sabil mukminin. Lantas bagaimana dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yaitu ijma para ulama? Para hafidin dalam dalam masalah tafsir ada khilafiyahnya, khilafiyah tanawu. Kita khilafiyah tanawu ini menunjukkan jenis ya keseluruhannya tercakup dalam ayat. Ada yang khilafiyah tabot. Tabot ini saling bertolak belakang. Misalnya kalau ada yang mengatakan e, tidak sahabat misalnya. Selain sahabat juga enggak. Ini kan berarti antara e, tafsiran yang menyatakan sahabat dengan yang tidak berarti bertolak belakang. Nah, kalau yang seperti ini <clears throat> berarti harus ditarjih. Jadi tafsiran-tafsiran yang ada tentang e, makna daripada yang menyentuh tentang makna Sabil muinin itu seluruhnya adalah tafsiran tanawu, bukan tafsiran tabat. Yang satu tidak bertentangan dengan yang lainnya. <clears throat> Demikianlah para hafidin rahimanallahu iyyakum. <clears throat> ya, mengenai eh, apa namanya? mengenai kewajiban kita bagi seorang muslim untuk mengikuti para salafus soleh <clears throat> dan tentunya salafus soleh yang dimaksud yaitu para sahabat karena mereka lah generasi yang paling berhak dikatakan orang yang mukmin, generasi yang paling soleh dan generasi yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya dan <coughs> generasi yang terbaik di antara seluruh generasi-generasi umat manusia tentunya selain daripada uh, nabi dan para rasul uh, alaihi wassalatu wassalam. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.